Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan memujinya di malam hari ini Kamis malam Jumat <clears throat> yaitu 26 Zulqa'dah yang masuk malam ke-27 Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis kajian melalui sarana online yang insya Allah ini semua tidak mengurangi semangat dan niat kita untuk talabul ilm serta tidak mengurangi uh, nilai daripada talabul ilm ini sendiri. Barakallahu fikum. Dan kita sebagaimana terjadwal pada malam hari ini melanjutkan kajian kita pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kita <clears throat> sampai pada ucapan al-muallif rahimahullah Famina sunnati luzumul jama'ah faman raghiba ghairal jama'ati wa faraqaha faqad khala'a ribqatal islam min unuqihi wa kana mudilla maka termasuk daripada as-sunnah adalah berpegang teguh dengan al-jamaah kalimat ini kelanjutan daripada kalimat sebelumnya setelah beliau mengatakan ketahuilah bahwa Islam adalah sunnah dan as-sunnah dialah Islam maka jika demikian keadaannya maka termasuk as-sunnah ya, adalah luzumul jamaah. Barang siapa yang menginginkan selain al-jamaah dan berpisah darinya, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Dan dia menjadi sesat dan menyesatkan. Ikhwani fiddin rahimani warahmakumullah. Di sini al-muallif ingin menjelaskan pada kita bahwasanya as-sunnah itu yang telah beliau jelaskan sebelumnya bahwa al-islam huwa sunnah was sunnatu hiyal islam. Maka sunnah di sini meliputi masail, meliputi Islam semuanya sehingga meliputi akidah, manhaj, amal, akhlak, muamalah, ya, dan yang lainnya. Nah, di antara bagian daripada as-sunnah itu adalah luzumu jama'atil muslimin. Berpegang teguh dengan komitmen untuk berpegang dengan jama'al jama'ah yakni jama'atul muslimin setelah kita berpegang teguh kepada akidah manhaj amal. Maka barang siapa yang menegakkan prinsip-prinsip tadi, akidah, manhaj, amal, ibadah dan seterusnya. Namun farakal jamaah, dia berpisah dari al-jamaah, maka sungguh dia telah melakukan perkara yang sangat berbahaya. Melakukan bid'ah azimah karena luzumul jamaah merupakan bagian daripada as-sunnah. Nah, merupakan bagian daripada as-sunnah. Nah, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Barang siapa yang berpisah dari al-jamaah berarti dia telah benci dari terhadap sunnah Rasul karena luzumul jamaah merupakan dari bagian daripada as-sunnah. <clears throat> Jika demikian, apa itu al-jamaah? Apa itu al-jamaah? Al-jamaah yang beliau katakan di sini luzumul jamaah yakni luzum jamaatil muslimin yakni berarti apa? jama'atul muslimin sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Shalal Fauzan wal murad bil jama'ah huna jama'atul muslimina alladzina 'alal haq jamaah kaum muslimin yang mereka berada di atas al-haq ya mereka berada di atas al-haq Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi hafizahullahu taala dalam syarahnya beliau juga mengatakan tentang al-jamaah hum ahlul haq aqidatan wa manhajan wa amalan wa ijtima'an alaiha al-jamaah adalah al-jamaah adalah mereka lah adalah ahlul haq ya ahlul haq baik cara akidah manhaj amal dan bersatu di atasnya inilah al-jamaah ya inilah al-jamaah maka kata beliau, kata Syekh Salil Fauzan, al-jama'ah adalah jama'atul muslimin alladzina alal haq. Ya. Alladzina alal haq. Sehingga al-jama'ah di sini ahlul haq. Apa ahlul haq maksudnya? Baik secara manhaj, secara akidah, secara amal, ya. Mereka di atas al-haq. Maka kata Saleh Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah, wa amma al-jama'at allati laisat alal haq adapun jamaah-jamaah yang berjumlah banyak yang sering diartikan dengan kelompok-kelompok namun mereka menyebut di, mereka masing-masing kelompok itu menyebut dirinya jamaah ya maka diistilahkan di sini al jamaat dengan bentuk jamak adapun jamaat itu tadi allati laisat alal haq yang mereka tidak berjalan di atas al-haq, tidak berada di atas al-haq, fahadhihi la tusammal jamaah al-haqiqiyah. Mereka itu tidaklah dinamakan al-jamaah secara hakiki. Kullu jama'atin ijtama'at ala dalalatin au ala manhajin mukhalifin lil Islam au ala tariqatin mukhalifatin lil Islam fala tusammal jama'atal haqiqiyah al matlubah al-mamduhah. Sehingga semua kelompok yang walaupun menyebut menamai dirinya sebagai jamaah, ya, semua jamaah yang bersatu di atas dalalah atau di atas manhaj yang bertentangan dengan Islam atau di atas tariqah ya yang bertentangan dengan tariqatul Islam maka dia tidak disebut al jamaah secara hakiki mereka bukanlah jamaah yang dimaukan, mereka juga bukan al-jamaah yang terpuji. Ya. Walaupun namanya jamaah. Walaupun menyebut dirinya sebagai jamaah, namun dia di atas dalalah, dia tidak di atas al-manhajil haq, dia di, tidak di atas di, namun dia berada di manhaj yang mukhalif lil Islam atau di atas cara yang mukhalif lil Islam maka dia bukan al-jamaah. Hakikatnya bukan al-jamaah. Kemudian beliau tegaskan di sini fal jama'atu al-muradatu huna hum ahlul haq. Sehingga al-jamaah yang dimaksud di sini famina sunnati luzumul jamaah adalah kata beliau yakni al-jamaah adalah hum ahlul haq adalah orang-orang yang berpegang dengan al-haq orang-orang yang berada di atas al-haq. Sehingga luzumul jamaah adalah berjalan bersama ahlul haq, bersatu dengan ahlul haq. Walaysa min lazimi dhalika ayyakunu kathirin. Dan tidak harus ya, bahwa al-jamaah itu berarti berarti jumlahnya banyak orangnya. Tidak harus demikian. Bal Lau kana wahidan alal haq fa innahu yusamma jama'atan. Bahkan walaupun hanya satu orang dia di atas al-haq maka dia dinamakan jamaah. Fal jama'atu hiya man kana alal haq qalla ahluhu au kathuru. Sehingga al-jamaah itu adalah barang siapa yang berjalan di atas al-haq baik sedikit orangnya maupun banyak sedikit maupun banyak. Yang penting dia kana adalah hak. Nah, fatalzam man adalah hak Sehingga engkau berpegang, berjalan bersama orang yang berada di atas al-haq. Wala tukhalifil jama'at allati adal haq. Dan engkau jangan menyelisihi jamaah yang berjalan di atas al-haq. Bal takunu ma'ahum alal haq. Ya. Namun hendaklah engkau berjalan bersama mereka di atas al-haq tersebut. Nah, sehingga al-jamaah di sini adalah ahlul haq. Ya. Walaupun satu orang. Walaupun satu orang. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nah, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah adalah yang selaras, sesuai, menepati al-haq meskipun engkau seorang diri. Ya, meskipun engkau apa? Seorang diri, satu orang saja. Namun anta adalah hak, fa anta al jamaah. Fa anta al jamaah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Maka termasuk as-sunnah adalah luzumul jamaah bi, luzumul jamaah bihadal makna. Engkau berat berjalan bersama ahlul haq walaupun sedikit tidak harus banyak. Ya, tidak harus banyak. Sehingga ini apa? Bersatu di atas al-haq walaupun sedikit orangnya, berjalan di atas al-haq walaupun sedikit orangnya, ini termasuk merupakan apa? prinsip penting dalam Islam. Ya, termasuk luzumul jamaah yang dimaukan, yang diperintahkan, yang itu minas sunnah. Termasuk bagian dari prinsip as-sunnah. Ya, yang mana as-sunnah di sini adalah dialah al-Islam. Sehingga salah satu prinsip penting dalam Islam yang mana Islam itulah as-sunnah was sunnah hiyal Islam. Salah satu prinsip terbesarnya adalah luzumul jamaah. Luzum al-jamaah. Ya. Apa itu al-jamaah? Ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ya. Adalah yang menepati al-haq walaupun engkau seorang diri. Al-jamaah adalah ahlul haq wa in qallu. Nah, ada orang-orang yang berpegang dengan al-haq walaupun sedikit jumlahnya. Nah. Barakallahu fikum. Faman ragiba ghairal jama'ati wa faraqaha maka barang siapa yang menginginkan selain al-jamaah dan dia berpisah darinya maka sungguh faqad khala qatal Islam min unuqih maka sungguh dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya ya. melepas ikatan Islam dari lehernya apa yang beliau katakan di sini? Ini sebenarnya merupakan kutipan dari nas hadis. Ya, kutipan dari nas hadis yang lafadznya man faraqal jama'a qida shibrin faqad khala'a ribqatal islam min unuqih. Barang siapa yang berpisah dari jamaah walaupun sejengkal dia misah walaupun masih jaraknya sedikit, keluar sedikit aja. Seberapa sedikitnya itu? Sejengkal. Dia keluar dari garis al-jamaah sejengkal aja. Fakat khala'a ribqatal islami min unuqih. Maka sungguh dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Nah, maka ini merupakan wa'idun syadid, ancaman yang sangat keras. Ya, ancaman yang sangat keras. Resikonya apa? Berpisah dari jamaah berarti melepas ikatan Islam dari lehernya. Hadis ini ya, lebih lengkapnya yang ini merupakan hadis uh, dari Al Haris Al Ash'ari radhiyallahu an an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis yang panjang di antaranya Nabi mengatakan wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihin dan aku perintahkan kalian dengan lima hal yang Allah telah memerintahkanku dengan lima hal tersebut as-sam'u wa ta'atu wal jihadu wal hijratu wal jama'atu nah <clears throat> au as-sam'i wa ta'ati wal jihadi wal hijrati wal jama'ati fa innahu man faraqal jama'ata qida shibrin faqad khala'a ribqatal islam min unuqihi illa ayyarji'a Nah, dan aku perintahkan kalian dengan lima hal yang mana Allah telah memerintahkan aku dengan lima hal tersebut, yaitu mendengar, taat, jihad, hijrah, dan al-jamaah. Ya. Sesungguhnya barang siapa yang berpisah dari al-jamaah, walaupun sejengkal saja, maka sungguh dia telah melepaskan ribqatal Islam, ikatan Islam dari lehernya kecuali kalau dia mau kembali ya kecuali kalau dia mau kembali inti ini adalah ancaman yang sangat keras hada wa'idun syadid nah yang dikatakan oleh itu tadi wa, fahada wa'idun syadid ini merupakan ancaman yang sangat keras ini ungkapan Syekh Shalal Fauzan adapun Al-Allamah Rabi bin Hadi beliau mengatakan wa hadza yadullu ala khuturati mufaraqatil jamaah. Ini menunjukkan bahayanya berpisah, berpecah dari al-jamaah. Al-amru syani' alladhi yaqa fihi ahlul ahwa. Ya, perkara keji yang sangat mungkar yang ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu terjatuh padanya. Nah, kemudian beliau ingatkan fa'adal muslim ayakuma bima dalla alaihi hadal hadis wa ghairihi <clears throat> wa ghairuhu wal yalzamil jamaah wal jamaah hiyal haqqu wa ahluhu maka wajib atas setiap muslim untuk menegakkan ya apa yang ditunjukkan oleh hadis ini dan yang lainnya hendaklah seorang muslim itu komitmen berpegang dengan al jamaah Al-jamaah adalah al-haq wa ahluh. Kebenaran dan orang-orang yang berpegang dengan kebenaran itu. Itulah al-jamaah. <clears throat> Waluzumul jamaah berarti adamul khuruj anha wal ikhtilaf alaiha. Tidak keluar darinya dan tidak berselisih darinya. Ya. Ini yang sangat penting ya, ikhwan. Diingatkan oleh Syekh, uh, Syekh Rabi, alal muslim wajib atas setiap muslim untuk menegakkan prinsip ini. Namun sangat disayangkan ya, ikhwan, di hari-hari ini bil khusus di hari-hari fitnah munculnya fitnah di Indonesia ini prinsip ini seakan hendak ditinggalkan seakan dicampakkan begitu saja tanpa ada hujah, tanpa ada, ada alasan, ya tiba-tiba terjadi perpecahan besar-besaran di banyak daerah. Ya, satu sama lain saling menghajar, saling memboikot, saling menyikapi, ya. makhat tiba-tiba ditarik, ya murid tiba-tiba dipecat, guru tiba-tiba dipecat, ya. Anggota grup tiba-tiba dikeluarkan, ya, tanpa ada alasan, tanpa ada hujat yang diungkapkan nggak ada dosanya dia hanya sekedar menyebarkan pamflet poster tiba-tiba dikeluarkan ya terjadi pecah-pecahan dan itu didukung dan itu digerakkan dan ini sangat berbahaya fitnah al-iftirak perpecahan menyampakkan prinsip besar ini ya menyampakkan prinsip yang sangat besar ini yang Nabi alaihi salatu wasallam sampai mengatakan Faman raghiba ghairal jama'ati wa faraqaha faqad khala'a ribqatal Islam min unuqih. Ya. Ini ancaman keras. Ancaman keras ya, ikhwan. Ya. Betapa mudah prinsip yang sangat besar ini yang ini dipelajari oleh salafiyin dalam daurah-daurah, kajian-kajian, ya, masuk dalam kitabul akidah, masuk dalam pelajaran-pelajaran usul prinsip, prinsip salafiyah, kada, prinsip salafiyah kada, salafiyah kada. Salah satunya apa? Luzumul jamaah. Salah satunya apa? Al-istima' adalah hak Dan tidak boleh wa nabdul furqah. Ya, tidak boleh berpecah. Ternyata apa? Ditinggalkan prinsip ini. Ternyata dicampakkan prinsip ini. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang ini barang siapa berpecah dari al-jamaah ini ancamannya sangat keras. Ya. Apa itu ribqah? Dikatakan dalam syarahnya khala faqad khala ribqatal Islam min unuqih. Ribqah kana kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah kana min adatil Arab annahum yad'una lil aghnam ribatan fi riqabiha. Di antara kebiasaan Arab ketika menggembala ya mereka meletakkan untuk kambing-kambingnya itu ikatan-ikatan di leher-lehernya masing-masing hatta la tatafarraq wa tatadayya wa tadi supaya enggak berpencar dan enggak hilang. Nah, wa yakulu hadzib dan enggak diterkam oleh serigala. Wa hadhil arbitah takunu muttasilah bihablin wahid ikatan-ikatan tadi itu bersambung dengan satu tali ya jma'uha ya sehingga digabung sedemikian rupa min ajli al muhafazati alaiha supaya terjaga nah, ya sehingga ambing yang ini diikat diikat nah itu semua bersambung dalam satu tali ya. nah ikatan-ikatan itu pada leher masing-masing kambing itu itulah ribqah ya, ribqah Fasyabbahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam luzumal jama'ati bihadal amr. Maka Nabi menyerupakan berpegang dengan al-jamaah dengan perkara ini. Fa innal jama'ata hiya ribat al-waqi minal mahalik. Karena memang al-jamaah itu merupakan ikatan yang melindungi dari berbagai kebinasaan. Karibat allati yakunu fi riqabil agnam. Seperti ikatan-ikatan yang terdapat di leher-leher domba-domba tersebut yang itu melindungi dari dzib ya dan melindungi dari hilang. Nah, barakallahu fikum sehingga bahaya memang kalau seekor kambing berpisah, berpencar dari rombongannya bisa dia akan mudah sangat mudah diterkam oleh serigala, dia juga akan sangat mudah tersesat dan akhirnya hilang, enggak ditemukan. Itu akibat apa? Berpisah dari rombongan. Nah, sama mirip dengan itu berpisah dari al-jamaah. Maka barang siapa yang meninggalkan al-jamaah, menginginkan selain al-jamaah, berarti dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Seperti kambing tadi yang melepas ribab dari lehernya. Nah, qala wa kana dhalan maka dia menjadi sesat dan menyesatkan.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 wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti sabiril mukminin ya jalannya kaum mukminin yakni para sahabat dan itulah al-jamaah karena mereka ahlul hak dan tidak boleh mereka uh, menyelisihi para sahabat, menyelisihi sabilul mukminin dan tidak boleh uh, menyimpang darinya. Ikhwani fiddin rahimani wa Nah, mufaraqul mufaraqatul jamaah berpisah dari al jamaah. Fa in kanatil mufaraqah fil aqidah kalau kalau perpecahan itu dalam urusan akidah bihaitsu ya'budu ghairallah misalnya kalau dengan ia mengibadai selain Allah fahada kufrun ya, ini kufur mufarakah seperti ini hukumnya kufur wa in kanatil mufarakah duna dzalik kalau mufarakahnya tingkatannya di bawah itu ya, mufarakah Iya, yang tingkatannya di bawah akidah. Ya, di bawah akidah. Fahiya balal. Fahiya dalalun Maka itu adalah kesesatan. Famufaraqatul jamaah la khaira fiha. Sehingga berpisah dari al-jamaah itu tidak ada kebaikan padanya. Dan dalam hadis lain Nabi juga mengatakan alaikum bil jama'ati fa inna yadallahi alal jama'ah. Atas kalian berpegang dengan al jama'ah karena sunya tangan Allah itu di atas al jama'ah. Ya. Bukan di atas jumhur namun alal jama'ah. ada al jama'ah. Nah. <clears throat> Ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah. Ini uh, prinsip penting yang harus kita ketahui setelah kita tahu bahwa al-islamu was sunnah was sunnatu hiyal islam. Maka termasuk as-sunnah adalah luzumul jamaah. Apa itu al-jamaah? Adalah al-haq wa ahluhu. Kebenaran dan orang-orang yang berjalan di atas kebenaran itu. Nah, mawafaqal haq wa in kunta wahdak. Nah, yang menyesuai, mencocoki al-haq meskipun engkau seorang diri. Ini al-jamaah. Ya. Dan apa hukumnya? Barang siapa yang tidak mau berpegang dengan al-jamaah. Ya, menginginkan selain al-jamaah dan dia berpecah maka hukumnya adalah berarti dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Ya, imma maknanya kufur atau bermakna dalal. Ya, maka beliau katakan wa kana dalan mudilla. Ya. Sesat jelas. Ya, siapa berpegang atau berpisah dari al-jamaah maka dia pasti sesat dan bisa sampai pada tingkat kekufuran. Bisa sampai pada tingkat apa? kekufuran. Maka ini sangat berbahaya sebagai wa'idun syadid, ancaman yang sangat keras ya atau merupakan uh, khuturah ya mufaraqatil jamaah bahaya besar kalau seseorang sampai berpecah berpisah dari al jamaah nah ثم قال المؤلف رحمه الله Wal asasul ladzi tubna alaihi jamaah hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahum wa rahimahumullahu ajma'in wa hum ahlus sunnati wal jamaah faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada' wa kullu bid'atin dhalalah wad dhalalatu wa ahluha finnar dan prinsip yang al-jamaah dibangun di atasnya ya, prinsip yang yang al-jamaah itu dibangun di atas prinsip itu adalah atau asas tersebut dasar tersebut yakni al-asas yakni dasar ya dasar yang al-jamaah dibangun di atasnya hum ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga Allah merahmati mereka semuanya mereka lah ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Mereka lah adalah ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga ini asas yang terpenting ya terhadap yang di atasnya dibangun al jamaah adalah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yakni setelah kita tahu bahwa termasuk as-sunnah adalah luzumul jamaah, kemudian beliau menyebutkan asas al-jamaah. Apa al jamaah? Ya, dasarnya adalah para sahabat Nabi alaihi musallat. Nah, asal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Mereka itulah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, yakni <clears throat> fi muqaddamihim yang terdepan dalam ahlus sunnah wal jamaah adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak mau mengambil dari mereka, tidak mau mengambil agama dari sahabat Rasul, faqad dhalla wabtada. Maka sungguh dia telah sesat dan membuat bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah dan semua bid'ah itu adalah kesesatan Wa dhalalatu wa ahluha finnar. Dan kesesatan dan orang-orang yang berpegang atau berjalan di atas kesesatan itu adalah di neraka. Dengan kata lain, kesesatan dan orang-orangnya berada di dalam neraka. Ya. Sehingga al-jamaah yang seperti ini kondisinya, siapa asasnya, dasarnya siapa? Yaitu para sahabat Rasul. Diikuti dengan manja'a ba'dahum minat tabi'in wa atba'it tabi'in. Tiga generasi ini itulah yang disebut sebagai al-qurun al-mufaddalah itulah al mereka itulah al jamaah. Kenapa demikian? Kenapa tiga generasi itu? Karena memang terdapat nas dari Rasul alaihi salatu wasalam khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik manusia adalah yang berada di masaku kemudian yakni para sahabat kemudian yang berikutnya yakni para tabi'in wa tabi'ut tabi'in thumma alladhina yalunahum Taib ya ikhwan e, masih beberapa pembahasan penting terkait alinea ini namun waktu yang sudah larut insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang barakallahu fikum sebelum diakhiri barangkali ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan dipersilahkan <clears throat> nah, Ustaz. Ya. Uh, ada satu pertanyaan, Ustaz. Iya. Afwan. Iya. Gini Ustaz, uh, minta bimbingan uh, bagaimana kiat-kiat kita agar bisa istiqomah Ustaz. Istiqomah di dalam al-jamaah ini Ustaz. Nah, kira-kira gitu, Ustaz. Gimana kiat-kiatnya? Apa saja yang harus dilakukan agar bisa istiqomah ini, Ustaz? Nah, Ustaz. Nah, yang paling utama adalah eh, bagaimana dikatakan prinsip penting al ilmu qabla al qaul wal amal. Kita harus mengerti berilmu sebelum berucap dan beramal. Maka sebelum kita mengamalkan prinsip luzumul jamaah kita harus berkal dulu dengan ilmu sehingga tahu kita siapa itu al-jamaah, apa itu al-jamaah dan apa itu al-firaq abdallah yang merupakan lawan daripada al-jamaah itu sendiri. Ya. Maka apabila kita tahu ilmunya, maka kita akan uh, uh, bisa mengamalkannya dan bisa berpegang dengannya. Nah, terlebih apabila kita tahu kedudukan besar dan pentingnya luzumul jamaah ini dalam prinsip agama dalam agama kita ya, dalam manhaj kita ya, maka kita juga akan mengetahuinya maka akan membantu kita untuk bisa beramal dan berkomitmen di atasnya ini yang kedua yang pertama berilmu secara umum, mengerti syariah, mengerti ilmu syariah. Ya. Yang kedua berilmu secara khusus tentang besarnya kedudukan luzumul jamaah ini dalam agama kita yang menjadi salah satu prinsip yang sangat agung. Nah, eh, kemudian yang keempat adalah apa? Yang ketiga adalah al-mubadarah bil amal segera beramal. Ya. Bil khusus tatkala terjadi fitnah. Amalkan prinsip-prinsip. Ya. Apabila salah segera rujuk. Tinggalkan kesalahan itu kembali kepada al-haq. Nah. Dan ini telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam Badiru bil a'mal fitanan. Ya bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah. Nah, sehingga apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita mengerti, segera amalkan sebelum datangnya fitnah. Nah, karena memang tatkala fitnah orang seakan lupa dengan amalnya. Ya tinggalkan amal tersebut, seakan lupa dengan ilmunya. Yang alim seakan menjadi jahil. Maksudnya Nabi segera mengingat beliau mengingatkan sebelum terjadi fitnah itu segera badiru bil amal. Ya, badiru bil amal. Nah, ini mungkin beberapa kiat uh, berkaitan dengan agar kita uh, berpegang teguh dengan al-jamaah ini tadi. Kemudian yang ke, uh, eh, keempat juga mengetahui nilai al-ukhuwah. Al-ukhuwah din mahalnya saudara-saudara kita. Ya, mahalnya saudara-saudara kita dan sebuah arti nilai persaudaraan. Ya. Kita sebagai ahlu sunnah guraba sehingga keberadaan kita itu sedikit kita sebagai orang asing maka jangan gampang-gampang kita ah, menambah keterasingan itu dengan gampang-gampang berpecah sedikit-sedikit pecah sedikit-sedikit pecah ya gampang sekali tersulut emosi ya pecah dan pecah seperti itu maka ini berbahaya kan, sehingga keberadaan seorang al akh salafi akhun salafi ini sangat mahal nilainya ya jangan gampang-gampang anda berpecah dengannya tanpa ada alasan ya. karena itu uh, eh, al imam as sawuri mengatakan idza sami'tum ahlus sunnah fil masyriq أو المغرب فبلغ السلام بلغ سلامي فإن أهل فإنهم غرباء Kalau kamu mendengar ada seorang ahlu sunnah di timur atau di barat, maka sampaikan salamku. Ya, karena mereka ahlu sunnah itu ghuraba. Artinya lima Masauri sangat menghargai keberadaan ahlu sunnah yang asing ini. Beliau sampai mengirimkan salam karena penting, berharga satu orang al-akh salafi itu. Ya. Barakallahu fikum. Ini mungkin beberapa kiat yang bisa uh, Ana sebutkan di kesempatan malam hari ini.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.